Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita satu kenikmatan yang sangat besar yaitu nikmat bermajelis dalam rangka tafaqquh nikmat bermajelis untuk menuntut ilmu agama untuk mempelajari tuntunan kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita dari kerugian di dunia dan azab di akhirat.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 Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia memahami agama. Maka tatkala seseorang diberikan anugerah untuk mempelajari agama menunjukkan itu adalah nikmat yang sangat besar. Sebab itu berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena hanya dengan mempelajari agama seseorang dapat memahaminya. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafakkuh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Dan pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Jadi subhanallah, tatkala Allah memberikan kepada seorang hamba anugerah untuk menuntut ilmu, berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Dan hadis ini juga mengingatkan kita, kebaikan seseorang ukurannya adalah ilmu. Ukurannya adalah pemahaman agama. Semakin jauh, semakin dalam, dan semakin baik dia memahami agama, maka berarti semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Kalau dia belajar sedikit, maka sedikit kebaikannya. Kalau dia tambah belajar, bertambah kebaikannya. Inilah jemaah sekalian. Kunci utama meraih kebaikan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memahami agama ini. Orang yang paling berilmu tentang agama. Maka dengan sebab itulah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling baik, orang yang paling mulia. Jadi, ini adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Terlebih lagi, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu penting terkait dengan kebaikan seorang wanita yaitu bagaimana Islam membimbing seorang wanita untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jemaah sekalian, ini adalah tugas terbesar seorang wanita. Menjadi seorang ibu rumah tangga menjadi seorang istri salehah dan pendidik yang baik. Jadi berbicara tentang ibu rumah tangga pada hakikatnya kembali kepada dua permasalahan penting. Pertama bagaimana menjadi istri salehah, yang kedua bagaimana mendidik anak yang baik. Sebelum kita bahas lebih jauh, maka perlu kita ingatkan di sini bahwasannya seorang wanita yang menjadi istri solehah dan menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya, ini adalah kunci kejayaan satu bangsa. Kesolehan seorang wanita adalah kunci kejayaan suatu bangsa di masa yang akan datang. Demikian pula sebaliknya, hancurnya satu bangsa dikarenakan para wanitanya tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang istri soleha, tidak pula sebagai seorang pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Kemana dia pergi? Dia sibuk mengurus karirnya, dia tidak terlalu memperhatikan hak-hak suaminya, pendidikan anak-anaknya, urusan anak-anaknya, dia serahkan kepada orang lain. Dia serahkan kepada para pembantunya dan lain-lain. Sementara dia sibuk mengejar angan-angannya yang kosong belaka di luar rumah. Bersaing dengan kaum laki-laki di berbagai lapangan pekerjaan sementara tugas utamanya dia lalaikan. Inilah yang tidak disadari telah menghancurkan akhlak, telah menghancurkan akidah dan ibadah satu masyarakat dan mengantarkan mereka kepada kerusakan-kerusakan. Jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan al-mar'atu auratun. Seorang wanita itu adalah aurat. Idza kharajat min baitiha istashrafah syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, setan akan memperindahnya. Setan akan memperindahnya semakin menarik pandangan kaum laki-laki kepadanya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, "Akrabu ma takunul mar'a min rahmati Rabbiha, wahya fi qa'ri baytiha." Saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berada di dalam rumahnya. Artinya kalau dia keluar, itu sama saja dia menjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam memberikan panduan-panduan bagi seorang wanita apabila keluar rumah. Jangan sampai dia keluar rumah hanya membuat dirinya berdosa dan membuat orang lain berdosa. Pada asalnya, wanita itu disuruh diam di rumah. Nggak boleh keluar, kecuali kalau ada hajat yang penting namun dengan menghiasi diri dengan adab-adab seorang wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى Tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Apa yang dimaksud bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu? Maksudnya adalah menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Ya. Namun sangat disayangkan justru inilah yang terjadi pada banyak wanita. Di rumah tampilannya biasa-biasa saja. Tapi kalau mau keluar heboh. Ya. Padahal yang berhak menikmati kecantikannya hanya suaminya. Hanya suaminya. Dan boleh dilihat oleh mahramnya tanpa disertai syahwat. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Dan janganlah kalian bersolek seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Jadi rumah itu betul-betul harus menjadi surga. Harus menjadi istana bagi seorang wanita. Janganlah dia banyak keluar, kalaupun harus keluar karena satu hajat yang mendesak, maka hendaklah tidak bertabarruj, tidak tampil cantik, tidak memperlihatkan aurat, Inilah yang menjadi ada penting bagi seorang wanita. Kenapa wanita disuruh tinggal di rumah? Sebab di rumah ada tanggung jawab besar, yaitu menjadi seorang istri solehah dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak. Dan inilah salah satu tanggung jawab besar seorang wanita yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi seorang wanita itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Apa yang dia pimpin? Yang dia pimpin adalah rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Ini peringatan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga suaminya rumahnya, anak-anaknya, melayani suaminya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kalau kita renungkan inilah sesungguhnya sebab kebaikan negeri, sebab kebaikan satu bangsa. Apabila di dalam rumah masyarakatnya ada wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah dan wanita-wanita yang menjadi pendidik yang baik untuk menyiapkan generasi berikutnya. Oleh karenanya dikatakan para ulama al-um madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Ibu adalah sekolah. Kalau engkau menyiapkannya menjadi sekolah yang baik, maka itu berarti engkau sedang menyiapkan generasi yang besar di masa yang akan datang. Jadi ini jangan main-main. Bagaimana generasi kita di masa yang akan datang lebih berperan seorang ibu daripada suami. Karena suami sibuk mencari nafkah, itu sudah tugas suami. Walaupun bukan berarti suami juga tidak mendidik, bahkan dia wajib mendidik istri dan anak-anaknya. Tetapi yang lebih banyak fokus di rumah adalah istri. Jadi ini bukan persoalan sepele. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya memahami ini dengan baik. Dan sebenarnya ini adalah pembicaraan yang luas. Islam benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita. Apakah perannya sebagai seorang istri, seorang anak, seorang anak perempuan, seorang ibu, ataupun seorang pendidik bagi anak-anaknya? Ini sebenarnya pembicaraan yang sungguh luas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama telah menulis buku-buku khusus untuk menjelaskan tentang ini. Namun di waktu kita yang singkat ini insyaallah taala kita akan mengingatkan beberapa hal yang terpenting yang intinya kembali kepada dua permasalahan penting. Yang pertama adalah bagaimana menjadi seorang istri salehah. Yang kedua, menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak. ya. -anak. Yeah kita fokuskan pembicaraan pada dua hal ini. Yang pertama, bagaimana menjadi seorang istri solehah. Secara garis besar, istri solehah itu adalah istri yang beramal soleh. Dan amal soleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Ini dasar amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar umum. Untuk menjadi seorang yang soleh, dasar umumnya adalah memenuhi dua syarat ini dalam beribadah. Pertama kita lakukan ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memenuhi satu dari dua syarat tersebut, maka amalan kita menjadi perbuatan dosa. Insyaallah taala mungkin di lain waktu kita terangkan lebih detail tentang pentingnya memenuhi dua syarat ibadah ini. Siapa yang tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka amalannya justru menjadi dosa. Baik, ini dasar umum untuk menjadi seorang soleh, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adapun secara khusus terkait dengan seorang istri solehah. Bagaimana menjadi istri solehah? Pertama, ada beberapa, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama adalah mengetahui agungnya hak suami. Ini yang pertama. Memahami betapa besarnya hak seorang suami. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amuran ahadan, lau kuntu amiran ahadan, an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Andaikan boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya wanita yang akan aku perintahkan sujud kepada suaminya. Namun sujud ini hanya khusus bagi Allah. Itu dalam syariat Islam. Sujud hanya khusus bagi Allah. Siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia syirik. Beda dengan syariat umat terdahulu. Seperti syariat Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada beliau. Itu boleh dulu. Karena itu syariat umat terdahulu beda dengan syariat umat Islam. Ya. Tapi mereka sujud kepada Adam bukan dengan maksud menyembah. Justru maksudnya untuk menyembah Allah. Kenapa? Karena itu yang Allah perintahkan. Namun dalam syariat Islam, kalau kita sujud kepada selain Allah, itu namanya menyembah. Makanya dilarang. Itu termasuk kategori dosa syirik. Dosa terbesar. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, andai boleh, Artinya apa? Itu tidak boleh. Cuman andai boleh, andaikan boleh, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan dia sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar hak seorang suami atas istri. Maka ini yang pertama. Yang harus dipahami oleh seorang istri. Suami itu memiliki hak yang sangat besar. Melebihi hak orang tuanya. Melebihi hak orang tuanya. Jadi, setiap orang tua juga harus paham. Kalau dia mau melepas anak perempuannya, sama artinya dia serahkan anak perempuannya kepada orang lain yang akan menjadi lebih berhak daripada dia. Sehingga misalkan, misalkan, kalau terjadi pertentangan antara keinginan orang tua dan keinginan suami, mana yang harus dia dahulukan? Keinginan suami. Karena suaminya lebih berhak. Walaupun suami juga harus ngerti. Istri itu punya hak yang besar. Sebab kewajibannya besar kepada suami, haknya juga besar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak sesuai dengan kewajiban mereka harus ditunaikan oleh para suami dengan cara yang baik. Makanya tanggung jawab terbesar yang tadinya ada pada orang tua berpindah kepada suami. Sehingga bisa saja suami terseret ke neraka akibat dia tidak memenuhi hak istrinya. Apa hak istri terbesar dari suami? Dijaga dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Menjaga istrinya dari api neraka. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Ingatlah ibu-ibu sekalian, ini tugas suami, kewajiban suami yang terbesar. Memberi nafkah lahir dan batin itu nomor dua. Yang pertama adalah menjaga istrinya dari api neraka. Dan inilah tanda cinta yang terbesar. Bohong suami kalau dia bilang cinta, tapi dibiarkan istrinya keluar membuka aurat. Itu palsu, cinta yang palsu. Walaupun dia mengaku cinta, walaupun cintanya mengharu biru di dalam dadanya, tapi kalau dia biarkan istrinya nggak sholat, dia biarkan istrinya buka aurat, dia biarkan istrinya bercengkrama bebas dengan laki-laki asing, maka dia sebenarnya tidak cinta kepada istrinya. Kalau benar-benar dia cinta, dia jaga istrinya dari api neraka. Jadi, ini yang pertama yang harus dipahami. Suami memiliki hak yang terbesar atas istri. Meyakini ini saja itu sudah ibadah bagi seorang istri. Iya. Meyakini ini saja itu sudah ibadah bagi seorang istri. Jadi istri itu ibadahnya sangat banyak pintu-pintu ibadahnya. Iya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menaati apapun yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh suami selama bukan dosa. Saya ulangi. Menaati apapun keinginan dan perintah suami dengan syarat itu bukan dosa. Dengan syarat itu bukan dosa. Ini prinsip penting yang kedua untuk menjadi seorang istri solehah. Menjadi ibu rumah, rumah tangga yang baik. Nabi SAW tatkala beliau ditanya ayun nisa khairun ya Rasulullah wanita mana yang terbaik maka beliau menjawab allati tasurruhu idhan nadhar wa tuti'u wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah rawahu nasai wanita yang terbaik itu adalah yang menyenangkan suaminya tatkala dia memandangnya yang menaati suaminya tatkala suaminya memerintahkannya dan tidak menyelesihi atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dia disenangi suaminya pada dirinya dan hartanya, maksudnya diri wanita tersebut, istri tersebut dan hartanya. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi demikian. Nabi SAW mengabarkan inilah wanita yang terbaik yang selalu menyenangkan suaminya yang selalu menyenangkan suaminya, dipandang enak, ya. disuruh nurut, dan tidak melakukan hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Sebaliknya jemaah sekalian, seorang istri tatkala diperintahkan atau diajak oleh suaminya, lalu dia membangkang, dia tidak mau dengar, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang akan menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadban, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk datang di kasurnya. Tetapi istrinya enggan untuk datang. Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, para malaikat melaknatnya sampai suaminya tidak lagi marah kepadanya. Subhanallah, peringatan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini yang pertama. Selalu taat, selalu menyenangkan suami, selama itu bukan dosa. Maksudnya apa selama bukan dosa? Selama tidak disuruh berbuat dosa. Kalau disuruh berbuat dosa, siapapun nggak boleh kita taat. Anda seorang istri pakai jilbab, jilbab syar'i, lalu suaminya nggak suka, suaminya suruh lepas, nggak boleh dia taat. Kenapa? Karena hak Allah lebih besar. Hak Allah lebih besar daripada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya. Yeah. Jadi ini dasar yang kedua untuk menjadi seorang wanita salihah atau istri salihah. Yang ketiga adalah tidak menyakiti suaminya atau tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat suaminya tersakiti. Di dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu min al-huril 'ain la tu'dhi." Qatalaka Allah fa innama huwa dakhilun indak yushiku ayyufariqaka ilaina ayyufariqaki ilaina Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali calon istrinya dari kalangan bidadari akan mendoakan kejelekan baginya. Artinya kalau suaminya termasuk penghuni surga kelak, maka calon istrinya yang sudah Allah persiapkan di surga dia akan mendoakan kejelekan untuk istrinya di dunia. Apa doanya? la Mereka mengatakan, jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa dakhilun indak. Sebenarnya suamimu itu hanya tamu di sisimu. Tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Maksudnya apa? Nggak lama lagi kita mati. Kita kan hidup nggak nggak lama di dunia ini, sekejap saja. Iya. Kenapa kita tidak berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Ini peringatan dari para bidadari kepada istri di dunia. Jangan kalian sakiti suamimu. Dia tidak lama bersamamu. Dia akan segera pergi meninggalkanmu. Semoga Allah memerangimu. Jadi, bahaya sekali. Seorang istri menyakiti suaminya. Iya. Apalagi tatkala suaminya memerintahkan dia untuk melakukan yang baik. Tapi ternyata dia nggak mau taat. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun La tujawizu salatuhum adhanahum. Ada tiga orang yang solatnya tidak melewati telinga mereka. Maksudnya, solatnya tidak berpahala. Salah satunya adalah wamra'atun batat zaw, batat zaujuha wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang pergi meninggal apa pergi pergi tidur meninggalkan suaminya padahal suaminya sedang marah kepadanya. Iya. Artinya apa? Amal solehnya bisa terhalangi. Tidak diterima oleh Allah. Ketika dia menyakiti suaminya. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang seorang wanita penghuni surga. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian di surga? Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri penghuni surga itu adalah wadudun waludun. Idza gudibat idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha qalat hadza yadi fi yadik la aktahilu bi hatta tarda. Wanita penghuni surga itu adalah seorang istri yang penyayang lagi banyak anaknya. Apabila dia marah atau dia dibuat atau dia diperlakukan jelek atau suaminya marah kepadanya, maka dia mengatakan, "Suamiku, inilah tanganku di tanganmu." mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Jadi, dalam hadis ini, hadis ini sahih diriwayatkan Imam atau Berani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, Nabi saw menyebutkan beberapa sifat wanita penghuni surga. Yang pertama wadud, penyayang. Penyayang kepada siapa? Kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kemudian walud, banyak anak. Ya. Banyak anak berarti sangat dianjurkan dalam syariat. Ya. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia lagi marah atau dia diperlakukan jelek atau suaminya lagi marah kepadanya, apa yang dia lakukan? Dia yang datang minta maaf lebih dulu. Dia yang berusaha meredakan amarah suaminya. Seraya dia mengatakan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kata-kata yang bisa meredakan amarah suaminya. Apa katanya? Wahai suamiku, ini tanganku di tanganmu, saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho, sampai engkau tidak marah. Jemaah sekalian, betapapun suami sedang marah, kalau istrinya mengalah, walaupun mungkin suaminya yang salah, tapi kalau istri mengalah dan berkata-kata yang lembut ketika terjadi perselisihan, maka bagaimanapun hati suami itu akan meleleh hati suami itu akan redah kemarahannya. Tapi kalau kemarahan suami dihadapi dengan kemarahan istri, apa yang terjadi? Api ketemu api, maka akan semakin berkobar. Jadi hadapi dengan air. Ini salah satu perangai yang baik yang dimiliki seorang istri solehah. Selalu berusaha meredakan kemarahan suaminya dan mengalah. Walaupun dia yang benar. Dan inilah yang mereka katakan mengalah untuk menang. Iya. Sebab pada umumnya laki-laki itu sulit untuk mengalah. Itu sudah sifat tabiat laki-laki. Jadi ini harus dipahami istri. Kalau dia mengalah, walaupun dia yang benar, itu justru akan mengalahkan suami. Artinya, mau membuat suami sadar dia salah, istri harus lembut, harus mengalah. Ketika dia sedang emosi, kemudian kesalahannya dijelaskan, apalagi diungkit-ungkit kesalahan yang lalu, ini bukan bukannya menyadarkan, malah tambah marah. Ini yang harus dipahami. Istri mau menyadarkan suami, dia banyak kesalahan. Tapi kalau dengan cara yang keras, dengan cara yang kelihatan menyudutkan, apalagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu nggak akan menyadarkan. Justru akan membuat suami tambah marah dan tambah menjadi-jadi. Maka Nabi saw memberikan teladan yang baik, memberikan bimbingan kepada setiap istri. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang kita sudah sebutkan juga tadi di awal, wanita tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kecuali dengan izin suami. Ini termasuk hak suami atas istri. Ini yang keempat, yang harus dipahami oleh setiap istri dan harus diamalkan. Sehingga dia menjadi istri soleha. Tidak boleh dia keluar rumah tanpa izin suami. Dan suami boleh melarang istrinya untuk keluar rumah kecuali kalau istrinya minta izin ke masjid, suami nggak boleh larang. Namun andai suami larang, tetap saja istri harus taat. Walaupun demikian suaminya salah. Sebab dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha. Kalau seorang istri dari seorang dari kalian meminta izin kepada kalian untuk ke masjid, maka janganlah dia melarangnya. Di dalam hadis ini, pertama ada pelajaran bagi kita, istri harus minta izin kalau keluar. Iya kan? Kemudian pelajaran bagi suami, kalau suami berdosa kalau dia melarang istrinya ke masjid. Kecuali tentunya kalau dia mengetahui kalau dia biarkan istrinya ke masjid ada mudarat. Maka tentu dia tidak berdosa. Contohnya apa? Istrinya keluar tidak berhijab secara syar'i. Hijabnya hijab gaul. Ya. Bukan hijab syar'i. Atau nanti ada campur baur antara laki-laki dan wanita. Kemudian dia larang. Maka tentunya dia tidak berdosa. Tapi kalau sekedar istrinya ingin sholat di masjid, maka tidak boleh dia larang. Dan demikian pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati para istri lebih baik para wanita secara keseluruhan di rumah itu sholatnya lebih baik. Namun boleh ke masjid. Dan apabila istri minta izin ke masjid, suami hendaklah mengizinkan. Iya. Ini yang keempat. Keluar rumah harus izin suami. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah tanpa keridoan suami. Ini yang kelima. Bagaimana adab seorang istri di rumah? Salah satu yang perlu dia ketahui, tidak boleh dia izinkan siapapun masuk rumah tanpa keridoan suaminya. Iya. Yeah. Artinya kalau dia sudah tahu, orang itu nggak disukai oleh suaminya kalau datang ke rumah, jangan diizinkan masuk. Tapi kalau istrinya sudah mengetahui, nggak ada masalah menerima tamu tersebut di rumahnya, maka tentu tidak ada masalah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa amma ala nisaikum fala yuti anna firasyakum man tak fala yuti'na firasyakum man takrahun wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya termasuk hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah mereka para istri itu tidak boleh mengizinkan seorang pun naik keranjang kalian yang kalian benci dan tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumah kalian yang kalian tidak sukai. Artinya apa? seorang wanita tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang tidak disenangi oleh suaminya. Iya. Kemudian yang keenam, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhnih. Wa la ta'zan fi baytihi wa huwa syahidun illa bi'idhnih. Wa ma anfaqat min kais min kasbihi min gairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dan suaminya berada bersamanya tanpa izin suaminya dan tidak boleh dia mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Dan apa saja yang diinfakkan seorang istri dari harta penghasilan suami tanpa perintahnya, maka suaminya mendapatkan setengah pahala. Iya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada tiga hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wanita nggak boleh puasa tanpa izin suami. Maksudnya puasa sunnah. Ketika suaminya ada di rumah, tidak sedang safar, maka wanita nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Kenapa? Karena menaati suami, membahagiakan suami, termasuk berhubungan suami istri, ini adalah hal yang wajib. Maka yang sunnah itu kalah dengan yang wajib. Iya. Yeah. Sementara berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Maka harus dengan izin suami. Yang kedua kata Nabi SAW, jangan mengizinkan masuk kecuali dengan izin suami, yaitu masuk ke rumah. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan seorang wanita boleh bersedekah dengan menggunakan harta suaminya. Tetapi tentunya dalam hal ini kata para ulama dia sudah paham suaminya nggak akan marah. Ya. Atau suaminya sudah biasa mengizinkan istrinya bersedekah dan suami tetap mendapatkan pahala juga. Ya, jadi istri dan suaminya sama-sama mendapatkan pahala. Baik. Jemaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Pembicaraan tentang ini adalah pembicaraan yang luas. Bagaimana sifat-sifat seorang istri solehah, namun intinya adalah menjadi istri yang menyenangkan suami, yang membantu suami, yang menolong suami dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah istri yang solehah. Jadi sekali lagi ini pembicaraan yang sebenarnya luas karena waktu kita terbatas, mungkin saya cukupkan sampai di situ. Sekarang kita berpindah pada pembicaraan yang berikutnya. Bagaimana seorang istri atau seorang ibu menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Maka ada beberapa kiat dalam pendidikan anak. Ini juga berlaku bagi seorang ayah. Ayah dan ibu. Ada beberapa kiat penting yang harus dipahami oleh seorang ayah maupun ibu dalam dalam pendidikan anak agar sukses mengantarkan anaknya menjadi anak-anak solehah. Agar sukses menjadi ibu rumah tangga yang baik. Yang pertama adalah mendidik anak perlu ilmu. Mendidik anak perlu ilmu. Disinilah pentingnya seorang ibu mendalami ilmu agama. Sangat disayangkan sekali, banyak orang tua menjadi orang tua karena kebetulan saja. Kebetulan punya anak. Bukan sesuatu yang dia rencanakan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena kalau dia merencanakan, tentu dia sudah harus siap ilmu sebagai orang tua. Dan ilmu yang terpenting adalah bagaimana mendidik anaknya. Iya. Maka jemaah sekalian, ilmu apa yang diperlukan oleh orang tua? Yang paling utama tentu ini mencakup berbagai macam ilmu. Namun yang paling utama adalah ilmu tentang tiga hal. Akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Iya. Pertama akidah. Seorang ibu betul-betul harus mendalami ilmu akidah. Ilmu tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya mengetahui berbagai macam kesyirikan. Paling tidak, seorang ibu itu kalau mau sukses mendidik akidah anaknya, tauhid anaknya, dia sudah hafal kitab tauhid. Kitab tauhid terdiri dari 67 bab. Ya. Di situ dijelaskan panjang lebar terkait tauhid, walaupun singkat penjelasannya. Tapi mencakup banyak bab. Ini paling tidak. Kalaupun nggak hafal, paling tidak tahu isi buku tersebut. Maka tanyalah kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita punya kesiapan ilmu untuk mendidik tauhid anak kita? Kalau siap, berarti paling tidak sudah belajar kitab tauhid. Kitab tauhid terdiri dari 67 bab. Ini hanya salah satu buku tauhid yang termasuk paling ringan untuk dipelajari. Ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya. Sudah belajarkah? Sehingga sudah siap untuk mendidik tauhid anak? Kalau belum, maka ini harus menjadi peringatan bagi kita. Berarti kita belum siap menjadi seorang ibu belum siap menjadi seorang pendidik bagi anak. Padahal itu tugas kewajiban terbesar seorang ibu bagi anak. Jemaah sekalian, tauhid itu adalah kunci keselamatan. Barang siapa mengamalkan tauhid, dia selamat. Barang siapa tidak mengamalkan tauhid, dia pasti celaka. Dan memahami tauhid itu secara ringkas, tauhid itu terdiri dari dua rukun. Siapa yang tidak mengamalkan salah satu dari dua rukunnya, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat, penetapan. Itulah yang terkandung dalam kalimat illallah kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama penafikan. Apa maksudnya penafikan? Maksudnya adalah mengingkari dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, menetapkan. Maksudnya adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Maka barang siapa yang di hatinya memiliki keyakinan boleh menyembah selain Allah, maka dia kafir. Walaupun dia mengaku muslim. Atau dia membenarkan agama selain Islam. Maka berarti dia belum mengamalkan tauhid. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kalau dia mengatakan ada agama yang benar selain Islam, sama saja dia tidak mengamalkan tauhid. Tidak mengamalkan kalimat yang pertama dari la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha. Demikian pula, kalau dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka tauhidnya batal. Sebab tauhid itu artinya memurnikan ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi itu kenyataannya. Masih banyak orang yang mengaku muslim, kemudian berdoa kepada selain Allah. Padahal doa itu ibadah. Sehingga siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ada pula yang menyembelih untuk selain Allah. Padahal menyembelih itu ibadah. Maka siapa yang menyembelih untuk pengagungan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tapi masih ada kaum muslimin yang melakukan itu. Bahkan sebagian ibu-ibu majelis taklim suka mengadakan tur. Ya, wisata rohani katanya. Wisata spiritual. Kemana mereka pergi? Ke kuburan orang-orang soleh. Ke kuburan para wali. Sebagian mereka sampai berdoa kepada wali tersebut. Atau mencari berkah dari kuburannya. Atau cari batu-batuan yang berasal dari kuburannya untuk dijadikan jimat. Ini semuanya adalah syirik. Yang bisa membatalkan akidah seseorang, iman seseorang. Sampai dia menjadi kafir murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus didalami. Ini ilmu yang pertama. Itu baru ilmu tauhid, baru satu buku. Terdiri dari 67 bab. Sudahkah kita pelajari? Belum lagi buku-buku yang lain. Belum lagi permasalahan akidah yang lebih luas terkait dengan rukun iman. Tauhid itu hanya berkaitan dengan iman kepada Allah. Kalau terkait dengan rukun iman yang lain, pembahasannya lebih luas lagi. Sudahkah ibu-ibu mempelajarinya? Ini ilmu terpenting. Ilmu yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sudah siapkah menjadi seorang ibu? Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang ibadah. Ilmu tentang ibadah. Sudahkah kita paham bagaimana cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara tayamum beliau, cara mandi wajib? Kemudian cara solat beliau, puasa beliau dan seterusnya. Ini kewajiban ibu untuk mendidik anak. Suami yang pada umumnya sibuk bekerja, ibu yang di rumah mendidik anak. Apakah ini tugas sekolah? Bukan. Bukan tugas sekolah, ini tugas ibu. Sekolah itu hanya membantu jadi kalau anak kita nggak paham, bukan sekolah yang salah, kita yang salah. Sekolah itu tugasnya hanya membantu kita. Tugas utama adalah kita. Sebagai seorang ibu. Lagi pula, yang mereka pelajari di sekolah, waktu mereka di sekolah, di rumah lebih banyak. Maka sudah sepatutnya di rumah lebih banyak dididik. Iya. Nggak semua bisa mereka pelajari di sekolah. Demikian pula pendidikan akhlak yang baik. Bagaimana adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adab berpakaian, adab tidur, adab bangun tidur, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab makan, adab minum, adab buang hajat. Semuanya lengkap diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah ibu memahami dengan baik? Sudahkah mempelajari semuanya untuk di, diberikan pendidikan kepada anak-anaknya? Iya dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Termasuk juga ilmu tentang komunikasi yang baik, ilmu tentang yang sifatnya umum tapi dianjurkan dalam syariat supaya bisa mengajar yang baik. Ya, komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Bagaimana anak itu diajari tapi dia tidak bosan? Bagaimana anak itu diajari tapi dia tidak merasa terkekang? Ini harus dipahami oleh setiap ibu. Iya. Maka ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan di sini secara garis besar. Yang harus kita ketahui untuk kita kembangkan sendiri. Yang kedua, untuk sukses dalam mendidik anak adalah kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua. Kenapa perlu kesalehan? Karena dua alasan. Pertama, anak harus mendapatkan teladan. Harus ada contoh dalam beramal. Dan bahkan bisa jadi keteladanan itu lebih besar pengaruhnya dibanding ucapan kita. Kadang-kadang kita nggak ngomong, tapi kita berikan contoh yang baik. Itu lebih dahsyat pengaruhnya di hati anak kita dibanding kita banyak ngomong. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa perlu kesalehan orang tua? Karena Allah telah berjanji akan menjaga anak keturunan orang soleh. Ini yang penting dipahami. Iya. Orang tua yang soleh maka Allah akan menjadikan anaknya soleh. Itu salah satu balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Lihatlah dalam kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khidir, Allah perintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Hartanya saja dijaga. Supaya apa? Supaya mereka sampai besar, baru kemudian mereka bisa menikmati harta tersebut. Harta peninggalan orang tuanya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Kahfi, وَكَانَ أَبُوهُمَا abuhuma Karena bapak kedua anak tersebut adalah seorang yang soleh. Dengan sebab itulah Allah menjaga kedua anaknya yang dia tinggalkan. Jadi ini penting. Makanya ulama salaf dahulu ada yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya banyak solat sunnah itu karena kamu. Maksudnya supaya Allah menjagamu. Iya. Jadi demikian jamaah sekalian. Balasan yang baik yang Allah akan berikan kepada orang yang saleh, Allah akan menjaga anaknya. Menjaga dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa, dari berbagai macam mara bahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian kiat yang ketiga adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam mendidik anak. Artinya apa? Kita harus paham mendidik anak itu ibadah yang sangat agung. Sehingga perlu keikhlasan. Ikhlas karena Allah agar bernilai ibadah di sisi Allah. Iya. Dan jemaah sekalian, kenapa juga perlu keikhlasan? Sebab kalau kita lakukan sesuatu dengan ikhlas, yang berat pun akan terasa ringan. Mendidik anak itu kan berat. Apalagi kalau anaknya nakal. Tapi dengan keikhlasan, itu akan merasa ringan. Iya. Bahkan bisa jadi, semakin berat, kita semakin kuat menghadapinya. Kenapa? Karena kita yakin, ini adalah ibadah. Ibadah itu semakin berat, pahalanya semakin besar. Iya. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Seorang wanita yang mau berjilbab syar'i, semakin berat tantangannya, baik dari keluarganya, masyarakatnya, teman-temannya, pahalanya makin besar. Ya. Itu sudah kaidah ibadah. Makin berat kita amalkan, makin besar pahalanya. Walaupun ibadahnya sama. Sama-sama mau pakai jilbab, tapi yang satu tantangannya lebih besar, maka pahalanya lebih besar. Iya. Kemudian juga, kenapa harus ikhlas? Karena orang yang ikhlas itu kata-katanya lebih berbobot. Artinya lebih memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Itu orang yang ikhlas. Iya. Ini penting. Makanya para ulama dulu, kalau kita baca nasihat-nasihat mereka, betul-betul terasa dalam jiwa, bergetar hati kita. Tapi orang sekarang banyak bicara, kita kurang merasa tersentuh karena kurang ikhlas. Iya. Jadi perlu keikhlasan untuk mendidik anak. Dan juga jamaah sekalian, orang yang ikhlas akan mendapatkan pertolongan Allah. Saya sangat menyarankan untuk membaca kitab Riyadus Solihin, bab yang pertama, bab ikhlas. Lihat di hadis yang terakhir, beliau menyebutkan tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kok kisah ini masuk di dalam bab ikhlas? Ternyata dalam hadis itu dijelaskan Allah kemudian menolong mereka karena amalan yang ikhlas. Karena amalan yang ikhlas. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan Allah dari kemaksiatan yang sudah menjerat beliau yang hampir-hampir saja menjerumuskan beliau. Yaitu beliau digoda seorang wanita cantik. Dan beliau adalah seorang anak muda. Tetapi Allah menyelamatkan beliau. Karena apa? Karena keikhlasan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yusuf, كَذَلِكَ linasrifa عَنْهُ su'a إِنَّهُ مِنْ ibadinal الْمُخْلَصِينَ Demikianlah kami selamatkan dia dari keburukan tersebut karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi, ikhlas adalah kunci mendapatkan pertolongan Allah. Iya. Kemudian, ikhlas juga merupakan kunci untuk mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu bin niyat, wa inna malikul limri imanawa. Seseorang itu, setiap amal-amalnya tergantung niat, dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Kalau kita niat mendidik anak cuman supaya dia bisa membalas kebaikan kita di akhirat di masa tua kita, maka itu saja yang kita dapat. Nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian, yang berikutnya, yang keempat, mendidik anak perlu kesabaran. Iya. Yeah. Dan sabar juga merupakan kunci mendapatkan pahala yang besar. Makin berat cobaan, makin besar kesabaran, pahalanya makin besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Jadi jangan terlalu sedih menghadapi anak-anak kita yang kadang sulit diatur. Sebab itu adalah pintu ibadah bagi kita. Pintu ibadah yang namanya kesabaran. Sampai kapan sabar? Apakah ada batasnya? Ada. Batasnya adalah ajal. Ya. Jadi kesabaran itu batasnya adalah ajal kita. Sebab sabar itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi nggak ada ceritanya kesabaran itu punya batas di dunia tidak ada, kecuali kematian kita. Itulah batas kesabaran. Sebab sabar itu adalah ibadah yang pahalanya besar. Iya. Terutama ketika menghadapi anak-anak kita yang mungkin nakal. Maka perlu kesabaran. Betapa banyak orang tua tidak sabar kemudian melampiaskan amarahnya, pada akhirnya menyesal. Menyesali apa yang dia lakukan. Dan juga kalau orang tua tidak sabar, itu sama saja mendidik anaknya tidak sabar. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kakak nggak sabar sama adiknya, adiknya salah sedikit langsung dimarah-marahi apalagi dipukul. Bisa jadi itu karena melihat orang tuanya yang tidak sabar menghadapinya. Iya. Demikian pula termasuk sabar dalam mendidik anak adalah sabar dalam menyaan anak. Iya. Anak-anak yang suka bertanya sebenarnya itu bagus. Menunjukkan dia ingin tahu. Tapi kadang ada yang sedikit-sedikit bertanya berlebihan. Iya. Ini juga harus sabar menghadapi. Ya. Sabar menjadi pendengar yang baik. Ini termasuk sangat membantu dalam pendidikan anak. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir. Sekali lagi, ini pembicaraan yang luas, namun waktu kita terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang kelima, kunci sukses dalam pendidikan anak adalah doa doa orang tua untuk anaknya termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathu da'awatin mustajabbat la syakka fihinna thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna ada tiga doa yang pasti dikabulkan tidak ada keraguan padanya dakwatul walid wa dakwatul musafir wa dakwatul madlum Untuk anaknya doanya musafir dan doanya orang yang terzolimi. Iya. Ini tiga doa yang paling manjur, yang paling mustajab. Di antaranya doa orang tua untuk anaknya. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengingatkan semarah apapun kita kepada anak kita yang sedang nakal, jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Jangan sekali-kali, hati-hati, bahaya. Mendoakan kejelekan kepada anak itu bahaya sekali. Karena doa orang tua itu mustajab. Maka doakan yang baik. Doakan yang baik. Iya. Ada sebuah kisah seorang anak ketika kecil nakal. Dari semua saudaranya dia yang paling nakal. Saking emosinya ibunya, ibunya karena saking marah sudah tidak terkontrol ucapannya, dia dia mendoakan kejelekan untuk anaknya. Dia doakan semoga kamu tertimpa tembok. Tembok runtuh Ternyata setelah dewasa, anak yang paling nakal ini menjadi anak yang paling berbakti. Subhanallah. Namun suatu hari, ketika dia sedang berada di tempat pekerjaannya, kantornya runtuh. Dan dia tertimpa tembok, kemudian wafat. Ibunya pun teringat doanya dahulu. Iya. Ini jemaah sekalian hati-hati. Jangan sekali-kali mendoakan kejelekan untuk anak. Doakan yang baik. Inilah ringkas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Bismillah. <clears throat> Apakah nama buku Tauhid penulisnya siapa? Judulnya Kitab Tauhid. Penulisnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan alhamdulillah di sekitar 15 masjid di Jakarta ini saya mengajarkan buku ini secara rutin. Ada yang sebulan sekali, ada yang dua pekan sekali, ada yang sepekan sekali. Ya, barangkali ada yang ingin hadir silahkan. Di antaranya di Masjid Nurullah, apartemen Kalibata City. Setiap Sabtu, pekan kedua, Ba'da Subuh, dan Sabtu, pekan keempat. Kemudian Maghrib, pekan kedua dan maghrib pekan keempat. Ini kitab tauhid perlu dipelajari secara rutin, serius. Apabila pernah terucap kata jelek, bagaimana mencabut doa jelek tersebut? Banyak-banyak berdoa kebaikan dan minta kepada Allah agar doa jelek itu tidak terlaksana. Dan kunci utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin kita dekat kepada Allah, semakin berpeluang doa kita dikabulkan. Iya. Apa hukumnya memakai parfum yang beralkohol? Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang lebih kuat insya Allah boleh. Karena alkohol itu, kalau itu memabukkan, itu haram diminum. Kalau untuk obat luar atau untuk bukan diminum, maka tidak ada masalah. Kalaupun itu memabukkan. Iya. Sebab itu bukan najis. Jadi boleh, namun kalau kita cari parfum yang lain yang tidak mengandung hal yang apa namanya, kalau diminum memabukkan, itu lebih baik. Namun yang perlu dipahami, istri itu harum tubuhnya, harum pakaiannya hanya boleh dinikmati oleh suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin istaqtarat famarrat 'ala rijal fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai parfum Kemudian dia melewati kaum lelaki, lalu mereka bisa mencium harumnya, maka dia seperti wanita pezina. Karena itu membuat laki-laki berzina minimal zina hati. Zina pandangan, zina telinga, zina hati. Iya. Jadi itu khusus bagi suami. Iya. Jangan di rumah bau asap. Iya. Mau keluar bau, baru harum. Bau bawang. Bagaimana kalau istri seorang istri suka mengambil uang suami dari dompetnya semisal 200 ribu karena suami pelit. Sedangkan suami mampu dan suka belanja diri sendiri dan sedekah untuk keluarganya. Baik. Tentang ini, pernah ditanyakan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Beliau pernah nanya, Ya Rasulullah, suami saya pelit, boleh nggak saya ambil sendiri? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Khudi ma ya'fik ma yakfik wa waladak bil ma'ruf atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kata Nabi SAW, ambil, boleh kamu ambil yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Apa artinya dengan cara yang ma'ruf? Nggak berlebihan. Iya. Jadi ambil sesuai kebutuhan. Karena tidak lain yang diambil istri ini adalah haknya. Memang sudah haknya. Bukan mencuri. Iya. Jadi ini pernah ditanyakan oleh seorang istri di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu boleh dengan syarat ambil secukupnya, tidak berlebihan, tidak membahayakan. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa istri harus taat terhadap suami karena saingan istri adalah bidadari surga. Jika suami soleh akan diberikan bidadari yang sangat cantik di surga berarti istri soleh akan mendapat apa di surga. Berarti istri nanti tidak akan bertemu dengan suaminya karena suaminya telah bersama para bidadari di surga. Ya. Tidak begitu. Istrinya, eh, suaminya, dia tetap menjadi istri bagi suaminya dan suaminya juga dapat bidadari. Ya, jangankan di surga, di dunia di dunia pun bisa kan seperti itu. Batasnya empat, ya kan? Ya. Jadi tetap menjadi istri di surga. Ya, dan suaminya juga dapat bidadari. Dan gak usah dibayangkan nanti sakit hati cemburu. Ya, gak usah. Di surga gak akan ada cemburu lagi. Ya, tenang saja. Jangan khawatir. Kemudian, itu berlaku kalau suaminya masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka, maka sang wanita ini akan Allah nikahkan dengan laki-laki lain yang termasuk penghuni surga. Iya. Bagaimana seorang istri yang bekerja dapat mengamalkan semua kewajiban istri tadi? Pada asalnya, istri tidak dianjurkan bekerja. Karena tugas bekerja itu adalah kewajiban suami. Istri itu terima enaknya saja. Suami yang sulit cari kerja, cari penghasilan. Ini pada asalnya. Namun kalau misalkan terpaksa harus bekerja, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama, tugas istri sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu tidak terlalaikan. Yang kedua, ada izin suami. Yang ketiga, bekerjanya tidak mengandung dosa. Yang keempat, dia keluar rumah dengan adab-adab sebagai seorang wanita muslimah, apakah dari segi hijabnya, dan kalau terpaksa harus berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana adab-adabnya. Ini empat syarat. Ini empat syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak patut seorang istri bekerja di luar rumah. Iya. Namun perlu kita ingatkan lagi pada asalnya bekerja itu tugas suami bukan tugas istri. Kalaupun istri harus bekerja dengan empat syarat itu tadi. Iya. Bagaimana apabila seorang suami tidak pernah sholat? Tidak mengikuti apa yang diwajibkan Allah tidak pernah mengajarkan istrinya agar menjadi istri soleha. Apa yang harus dilakukan istri? Apakah diperbolehkan apabila sang istri minta cerai? Dosa yang dilakukan suami itu ada dua bentuk. Pertama, dosa kekufuran. Yang kedua, dosa besar. Yang pertama, dosa kekufuran kalau suami melakukan kekufuran, maka apa yang harus dilakukan istri? Berikan nasihat. Berikan nasihat. Ingatkan dia. Bahaya dosa ini. Sekali lagi itu tugas istri. Membantu suami dalam ketakwaan. Ingatkan. Iya. Kalau dia tidak mau taubat, maka wajib untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kenapa? Itu kekufuran. Kekufuran itu membatalkan pernikahan. Jadi nggak usah bilang cerai. Pernikahannya ada batal. Kalau dia terus-menerus melakukan kekufuran. Itu namanya fasah, bukan tolak. Al-fasakhu, pernikahan yang rusak, bukan tolak bukan cerai. Iya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Ba, Syekh Ibn Thaymin, fatwanya seperti itu. Nasihati dia, kalau dia nggak mau taubat, pulang ke rumah. Karena pernikahannya akan menjadi rusak, sebab dosa kekufuran itu membatalkan pernikahan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Lahunna hillul lahum, walahum yahilluna lahunna wanita-wanita beriman itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi wanita-wanita beriman. Demikian pula firman Allah, "Wala tumsiku bi'isamil kawafir." Jangan kalian pertahankan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Iya. Ini bahaya. Dan meninggalkan solat termasuk kekafiran. Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Iya. Ini yang pertama. Kalau dosanya termasuk kategori kekafiran. Ya, contoh lain kekafiran seperti mendatangi dukun, ya. Atau pergi ke kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat, dan yang semisalnya. Ini membatalkan pernikahan. Ya. Yang kedua, kalau sifatnya dosa-dosa besar, yang tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Maka di sini, istri hendaklah berusaha untuk menasehati, menasehati dan lebih bersabar. Tetapi, kalau kelihatannya suami tidak mau tobat, sehingga ini bisa membahayakan rumah tangga. Membahayakan dalam hal apa? Dalam hal agama. Ya. Kalau kita hidup bersama seorang pelaku dosa, maka kita bisa juga terjerumus. Atau anak-anak kita terjerumus mengikuti dia. Maka disinilah bahayanya, sehingga istri boleh minta cerai. Ya. Dulu ada seorang sahabat wanita minta cerai kepada Rasulullah SAW um, minta diceraikan dengan suaminya. Iya. Alasannya apa? Cuma dia dia kurang suka kepada suaminya. Dari segi fisik saja. Tapi bukan itu yang menjadi intinya. Bukan itu yang menjadi intinya. Intinya adalah dia takut jadi istri durhaka. Itu yang membuat dia uh, apa namanya? minta cerai. Ya. Karena saya, dia kurang suka dengan suaminya, Entah bagaimana mereka bisa menikah, ya. Tapi intinya dia kurang suka dan dia takut karena kurang suka itu lalu kemudian dia tidak melayani dengan baik. Akhirnya dia jadi berdosa besar kalau begitu. Jadi lebih baik cerai. Maka Rasulullah SAW izinkan. Kata Nabi, maukah kamu kembalikan kebun yang dia kasih kepadamu untuk mahar? Nah itu syarat. Ya, itu syarat. Kembalikan maharnya. Nah, kalau kata para ulama, kalau hanya karena sebab ini saja, dibolehkan seorang istri minta cerai karena dia takut terjerumus dosa, apalagi kalau suami yang melakukan dosa-dosa besar. Iya. Jadi pada asalnya itu dibolehkan, namun dibutuhkan dari istri untuk berusaha terlebih dahulu memberi nasihat secara maksimal dan bersabar sampai dilihat bagaimana perkembangannya terlebih dahulu wallahu alam. Iya. Yeah. Sudah seharusnya memang wanita baiknya di rumah. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang kebanyakan suami lebih ingin di rumah. Sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Atau harus tercukupi, tidak bisa direm. Apa yang harus dilakukan istri? Nasihat kepada suami. Keluar rumah untuk bekerja, itu sudah tugas suami. Kalau mau di rumah, nggak apa-apa kerja online. Ya. Cari pekerjaan yang bisa banyak-banyak di rumah. Ya. Jadi bosnya gitu kan. Ya. Jadi direktur perusahaan. Ya. Banyak di rumah nggak apa-apa. Yang bekerja bawahannya. Maka tidak lain yang bisa dilakukan istri hanyalah memberi nasihat untuk menyadarkan suaminya. Ya. Kalaupun harus keluar, maka dengan empat syarat itu tadi. Kalau terpaksa kebutuhan menuntut istri harus keluar dengan empat syarat. Ya, saya ulangi. Syarat yang pertama, pekerjaannya sebagai istri dan sebagai orang tua tidak terlalaikan. Yang kedua, ada izin suami. Yang ketiga, dalam lapangan pekerjaannya tidak mengandung kemaksiatan. Ya. Yang keempat, dia keluar dengan adab-adab sebagai seorang wanita muslimah berjilbab syar'i dan lain sebagainya. Ini empat syarat boleh bagi istri untuk bekerja. Ya. Yeah. Wallahu alam. Baik, pertanyaan sudah dijawab semua.